Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad kullihi wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita masih memasuki atau berada di dalam pembahasan Naam hadis yang sanatnya tinggi atau sanatnya rendah. Naam barakallahu fikum yang dikenal dengan sanadun ali, sanad yang tinggi. Manakala jarak antara Rasulullah dengan orang yang menyampaikan hadis tersebut sedikit. Paham ya? Itu dikarenakan sanadnya ali. Paham ya? Nah, misalkan barakallahu fikum sebelum kita masukkan atau sebelum kita masuk bahasanya, Naam si A dia mengambil ilmu langsung dengan apa? Dari si C misalkan. Nah, tanpa melalui si B. Berarti standarnya si A tinggi enggak? Tinggi enggak itu? Karena dia harus ngambil langsung dari C. Tinggi, tapi kalau melalui peraturan B jadi rendah. Nanti maksudnya, itu juga termasuk maknanya di antaranya juga. Nah, kemudian ada juga jalur misalkan, nah barakallahu fikum. Misalkan nam si A sebelum mengambil ilmu dari si D, nah dia masih dalam artian masih dapat cerita dari B dan C. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua si A nah mengambil ilmu dari D langsung tanpa melalui dua orang tadi, tanpa si B dan C. Berarti otomatis semakin dekat, semakin tinggi sanatnya. Maksudnya ya. Nah, misalkan kesalahan kita mendengar langsung Syekh Yahya misalkan. Sami'tu Syekhana Yahya bin Ali Al-Hajuri waffaqahullah misalkan. Sanad kita tinggi kan, tapi kalau nama sami itu sahibi yakun qala sami'tu syahaya. Paham ya? Jadi aku mendengar temanku, dia mengatakan, dia mengatakan aku mendengar syahaya. Berarti kan sanad kita harus melalui orang ini. Lebih tinggi yang mana? Yang langsung tadi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Qala al-Imam Al-Baiquni rahmatullah alaihi Wa kullu ma qalat rijaluhu ala wa didduhu dzakal ladzi qad nazala. Dan setiap yang semakin sedikit rijalnya para perawinya memang hadis ala, tinggi sanatnya. Wa didduhu dan lawannya dzakal ladzi itulah yang dikenal dengan qad nazala. Syaratnya nazil, syaratnya rendah. Maksudnya ya, tapi ingat, tingginya sanat, rendahnya ini bukan semata-mata diukur apa? Diukur dengan perawi yang sedikit yang menyampaikan. Bukan itu. Ukurannya bukan banyaknya perawi atau sedikitnya perawi bukan, tapi keadaan perawinya itu pengaruh. Misalkan nah dari jarak antara Rasulullah dengan perawi itu cuma tiga saja. kalau semuanya lemah. Paham ya? Yang satunya jarak antara Rasulullah dengan perawinya dengan para perawi berapa? Lima atau enam. tapi semuanya sikoh. Semata pertanyaan mana yang ahli? Yang banyak tadi yang semua sikoh. Jadi kalau cuma semata-mata ukuran jumlah perawi tadi nggak benar, tapi yang paling inti adalah apa? Sifat Paham ya? Sifatul rawi. Itu paham ya? Ulumus sifah namanya. Nanti kita sebutkan nanti. Kita dari sini. <clears throat> Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, hadani qismani min aqsamil hadis. Dua pembagian ini merupakan pembagian-pembagian hadis atau jenis-jenis hadis. Wa huma ats-tsalits asyar war rabi' asyar. Keduanya adalah yang ke-13 dan yang ke-14 mimma dzukira fi hadzal nadhm sebagaimana diungkapkan disebutkan dalam pantun atau puisi ini wa huma al-ali wa nazil itu hadis yang ali yang tinggi sanatnya wa nazil yang rendah sanatnya paham ya itu ya yang rendah sanatnya na barakallahu fikum kalau tidak salah itu sampai dinukilkan al-imam Ali ibnu Madini kisahnya itu ya nah barakallahu fikum nah ketika ada orang yang bertanya tentang dia apa yang paling kamu sukai di dunia ini sanadun ali baitun khali sanadun ali baitun khali maksudnya sanad yang tinggi tapi wala walaupun rumah kosong itu loh rumahnya kosong nggak masalah sanadnya tinggi maksudnya itu walaupun kami sampai menjual hartanya atau menjual apa gitu untuk mencari sanad yang tinggi itu lebih aku cintai daripada rumah banyak harta tapi sanadnya rendah itu loh maksudnya itu maksudnya ya maksudnya ilmu itu dia lebih sukai daripada sekedar kekayaan yang di rumahnya nah masya Allah ya perjuangan para muhadisin para al hadis al kudama terdahulu naam kita lihat sini, wa ulul isnad wa nuzuluhu min wasil isnad. Tingginya sanad dan rendahnya sanad itu termasuk salah satu sifat-sifat daripada sanad. Bagaimana sanadnya itu? Nah, bagus ataukah tidak? Di antaranya ini, tingginya derajatnya sanad ataupun rendahnya itu termasuk sifat-sifat sanad itu sendiri. Eh, ya, dan kita jelaskan ya, sanat sanad apa? nam silsilatul rijal al-musilah ilal matan. Ya kan silsilatul rijal al-musilah ilal matan. Rangkaian eh, rentetan para perawi hadis yang bisa menghantar kepada matanya. Haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan contoh saja ya. Kemudian qala sami'tu Rasulullah. Nah, rangkaian rentetan sanad ini tadi, nah mulai dari pertama haddatsana fulan sampai ke Rasulullah namanya apa? Sanad. Eh, silsilatul rijal al muslimu ila al muslimatu ila al-matan. Paham ya? Rangkaian para rijal hadis, para perawi yang bisa menghantarkan kepada matanya. Amalum Sering kita jumpai kan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, enggak langsung an Nabi Hurairah enggak langsung. Paham ya? Adapun hadis-hadis yang sekarang mungkin kita baca itu lebih mudah kan langsung an Abi Hurairah, an Ibnu Umar, paham ya? Wa illa syaratnya ada. Nah, apa maksudnya ya? Eh, wanam. Berikutnya, wa yanqasimul ulu ila qismain. Perhatikan ulu itu terbagi menjadi dua. mu adat. Naam, mu adat. Jadi tinggi tapi jumlahnya tinggi tapi apa tinjau dari si jumlahnya jumlah apa? Jumlah perawi yang menyampaikan itu. Sampai kepada Rasulullah itu apa ya maksudnya? enam wahwa ma'arraf al al-mu'allif kauli maqalat rijaluhu. Perhatikan. Ulum adat jumlah perawi dikatakan tinggi manakala apa? Yaitu seperti yang didefinisikan oleh mu'allif dengan ucapannya maqalat rijaluhu. Yang rijalnya yang para perawinya itu semakin sedikit. Itu dikatakan sanadnya apa? Ali. Paham belum ini? Sanadnya tinggi itu kemana kala perawi yang menyampaikan hadis sampai ke Rasulullah itu man sedikit jaraknya. 6. Fakulu maqalla rijal sanad fihi fi fahuwa alim. Maka setiap yang para perawi atau rijal sanad tersebut semakin sedikit, maka dikatakan sanad tersebut sanad yang ali yang tinggi. Pak belum? Tapi bukan jaminan ya. Tidak setiap sanad yang jarak antara Rasulullah dengan perawi itu sedikit itu terus dikatakan sahih enggak? Dilihat dulu juga. Perawinya bagaimana nanti? Sikoh atau enggak? Paham ya? Nah, kemudian perawinya bagaimana keadaannya? Sikoh atau du'afa atau semuanya lemah? Kalau sedikit tapi lemah ya udah dhaif. Walaupun sedikit jaraknya. Nah, perlu diperhatikan itu. Kita lihat sini. Wa kullu ma kasura rijalu sanad fihi fa huwa nazil. Hukum asalnya. Dan setiap hadis yang banyak para perawi sanatnya atau para rijal sanat para perawi sanatnya Naam, semakin banyak yang menyampaikan dalam artian jalurnya sampai kepada Rasulullah itu semakin banyak, maka dikatakan nazil, sanatnya rendah. Ya, naam. Wa dzalika yang demikian itu li'annahu idza qalla adadur rijal. Yang demikian itu terjadi dikarenakan apabila jumlah para perawinya itu semakin sedikit, qallat al-wasa'id. Berarti sedikit pula apa? Perantara-perantara yang menyampaikan. Nah, karena perantara-perantara ini kan ada kemungkinan perantaranya itu orangnya sikoh atau lemah, ya enggak? Nah, semakin sedikit semakin mudah dicek gitu loh istilahnya. Ya kan? Misalkan qala Malik haddatsana Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah. Malik, Nafi', Ibnu Umar an Rasulillah. Caranya berapa dari Malik sampai Rasulullah? Dua aja kan? Dua aja. Menunjukkan maksudnya mudah dicek dua ini siapa? Nafi' jelas, sih Eh, nah, budaknya Ibnu Umar yang dimerdekakan. Kemudian Ibnu Umar. Nah, berarti sanatnya tinggi ini. Tinggi. Tapi kalau banyak rijalnya itu kemungkinan apa? Harus ngetek lagi itu loh. Ini sikoh enggak, sikoh enggak, sikoh enggak. Paham ya? Ternyata yang banyak itu ternyata semuanya lemah misalkan. Berarti apa? Berarti apa? Berarti nah barakallahu fikum nazil. Atau misalkan sedikit. Sedikit tapi ternyata ada ada yang namanya mungkobek atau terputus sanatnya. Dia enggak mendengar. Paham ya? Misalkan Ibnu Sirin mengatakan sami itu Rasulullah. Langsung itu Ibnu Sirin. Ibnu Sirin padahal apa? Ibnu Sirin tabi'in kan? Tabi'in. Sami itu Rasulullah. Melihat Rasulullah enggak? Pernah enggak coba. Berarti kan, walaupun jaraknya dekat. Jadi ini dinilai bukan dinilai karena saking dekatnya jaraknya enggak pada asalnya ya. Cuman hukum global asalnya itu sanad yang tinggi itu semakin dekat jaraknya dengan Rasulullah semakin tinggi sanadnya itu hukum asalnya. Cuman apakah itu bisa menghukumi hadis dhaif atau lemah dilihat lagi itu loh. Nah, kenapa kok dikatakan sanadnya tinggi karena kemungkinan untuk mengecek perawinya itu mudah itu loh. Kalau teman dua kan mudah. Terus buahnya rentetan kan agak agak susah. Susahnya kenapa ini? Sikoh atau atau lemah atau bagaimana atau mengkotek atau enggak. Kalau itu maksudnya seperti tadi. Qala Ibnu Sirin rahimatullah alaih, sami'tu Rasulullah langsung itu. Salah-salah berarti apa syaratnya? mengkotek Karena Ibnu Sirin tidak apa? Tidak bertemu dengan Rasulullah. Nah, hadis ini dinamakan dengan apa berarti? Hadis yang sampai kepada Ibnu Sirin. Hah? Maqtu' ya, oleh sahabat mauquf. Nah. Namun tapi dikenal dengan bukan hadis tapi asar. Ya. Kita lihat sini. Wa kullama qallatil wasaitu dha'afa ihtimalu khata', ya kan? Semakin sedikitnya perantara-perantara yang menghantarkan atau sampai kepada Rasulullah tadi, semakin lemah pula kemungkinan kelirunya. Ya enggak? Kemungkinan kelirunya sedikit itu loh. Dha'afa ihtimalu khata'. Kemungkinan kelirunya itu lemah. Dalam artian kemungkinan kelirunya sedikit itu loh. Karena teman dua aja. Dicek siapa nafis, siapa Umar. Ketahuan langsung. Nah, Wa yattadhi bil Dan ini akan nampak dengan contoh. Fa idza kana ruwatu Zaidan. Perhatikan ini contohnya bagus sekali. Apabila nam pada ruwat-ruwat atau para perawi tersebut ada Zaid misalkan. Zaid an Amrin an Bakrin. Berapa orang ini? Tiga ya. Zaidan an Amrin an Bakrin. Fal khata' yuhtamal fil awal wa yuhtamal fil tsani. Cuma dua aja kan? Kekeliruan bisa jadi apa? Enam tiga ya. Yuhtamal bil awal, yuhtamal bil tsani, yuhtamal bil tsalis. Kekeliruannya bisa jadi pada Zaid atau Amr atau Bakar. Sudah selesai kan urusannya cek. Bakar bagaimana keadaannya? Amr bagaimana? Sikoh atau enggak? Zaid bagaimana? Cuma tiga itu ada kan kemungkinannya? Nah, fal ihtimalat salah satu. Kemungkinan-kemungkinan untuk dicek itu cuma tiga saja di situ. Wa idza kanu namun apabila mereka para perawinya Zaidan an Amrin an Bakrin an Khalid an Sufyan berapa total berarti? lima ya Zaid Amr Bakar Khalid Sufyan lima lebih banyak berarti kan apa kata beliau sara indana na'am khom sara indana khom satu ihtimalat nah maka menjadilah di sisi kami ada lima kemungkinan-kemungkinan kemungkinan bisa Zaid yang keliru Zaid yang lemah atau kemungkinan Bakar yang lemah paham ya Wa ma'lumun annahu kullama qalla ihtimalul khata' kana akrab ila al-qabul. Ini kaidahnya. Paham ya? Dan sudah diketahui bahwasanya semakin sedikitnya kemungkinan kelirunya itu lebih mendekati untuk diterima daripada semakin banyak ihtimal kelirunya. Paham belum? Paham belum? Semakin sedikit ihtimal kelirunya karena orangnya cuma tiga orang cek. Z siapa? Amr siapa? Bakar siapa? Itu kemungkinan kelirunya kan sedikit karena ketahuan orangnya. Itu lebih apa? Lebih dekat untuk diterima daripada yang kemungkinan kelirunya banyak dari itu. Paham? Nah, Faida rumyal ruwiya al-hadits bi sanadin bainahu wa bainar rawi khamsah berarti ini. Apabila diriwayatkan sebuah hadis di dalam sanadnya antara na barakallahu fikum antara dia dengan perawi itu ada lima. Ya, maksudnya antara dia yang menyampaikannya dengan perawi yang lain ada lima, lima istilahnya lima <coughs> lima orang atau lima perawi yang lain. Waruya min tariqin akhar dan diriwayatkan dari jalan yang lain bainahu wa baina rawi salah antara dia dan antara perawi itu tiga tok. Fasani wal ali yang kedua ini yang ali. Cuma tiga saja. Ihtimalnya cuma satu, dua, tiga saja. Kalau tapi yang tadi yang lima tadi ihtimalnya satu, dua, tiga, empat, lima. Ihtimal kelirunya itu banyak itu loh. Maksudnya ya. Fasani wal ali wal awal huwa nazil. Yang pertama itu berarti yang nazil rendah tadi yang banyak ihtimalnya tadi. Di anna ihtimal khata' fi thalathah aqal min min ihtimal khata' fil khamsah. Dikarenakan kemungkinan kelirunya kemungkinan kelirunya pada tiga perawi itu lebih sedikit daripada kemungkinan kelirunya pada lima perawi. Paham maksudnya ini ya gambaran globalnya? Nah, barakallahu fikum. Tapi sekarang ada pertanyaan, fahal yalzam min ulu sanad adadan ayyakuna asahha minan nazil? Apakah mengharuskan tingginya sanad dari si jumlah perawi tadi? Paham ya? Semakin sedikit jumlah perawinya, semakin tinggi sanadnya. Kan itu aslinya, aslinya ya. Nah, apakah itu mengharuskan ayakuna ashahha minan nazil? Apakah hadis yang seperti itu keadaannya mengharuskan lebih sahih daripada hadis yang nazil? Awalnya masalah ini. Nazil itu maksud banyaknya perawi. Apakah mengharuskan sedikitnya perawi yang meriwayatkan hadis? Paham ya? Yang yang menyampaikan hadis tadi itu apakah mengharuskan lebih sahih daripada hadis yang disampaikan melalui berbagai macam rawi tadi itu? Apakah tidak itu pertanyaannya? Paham belum? Ternyata nakul la yalzam ta'lil. Gak harus seperti itu. Yang sebutan tadi itu, bisa jadi yang perawi banyak tadi meriwayatkan tadi apa semuanya thiqah. Bisa jadi yang sedikit tadi jarak antara perawi dengan Rasulullah tadi dekat itu ternyata apa perawinya? Dhaif. Apa maksudnya ya? Jadi ternyata ukurannya yang kedua ini yang lebih tepat nanti. Li'anna li'anna hadzal adada al-qalila min ruwati qad yakunu arwatu fihi du'afa. Perhatikan. Dikarenakan jumlah perawi yang sedikit ini nah menerwat dari kalangan para perawi tersebut qad yakunu ruwat fihi apa? bisa jadi di dalamnya ada banyak orang yang lemah dhaiful hadis wa yakunu fil adad al-katsir ar-ruwat fihi thiqatun asbat namun bisa jadi juga jumlah para perawi yang banyak tadi itu para perawinya apa para perawi yang di dalamnya thiqat asbat memiliki apa sifat thiqat terpercaya dan sabat itu memiliki hafalan yang kuat apa maksudnya ya? Naam. Fala yazam min ulumil isnad adadan, maka tidak mengharuskan tingginya sanad dari si, dari sisi jumlah perawinya. Ayyakunal ali asah, bahwasanya yang tinggi sanadnya tadi itu dikatakan lebih benar itu enggak mengharuskan. Li'ana tibaru halir rijal amrun muhimun. Perhatikan, dikarenakan menganggap keadaan para perawi, bagaimana keadaan perawinya? Dhaifat thiqah? Itu amrun muhim, perkara yang penting. Intinya itu berarti. Ya kan? Intinya perawinya itu sikoh enggak? Terpercaya enggak? Atau do'if? Apa ya maksudnya ya? Karena terkadang barakallahu fikum perawi itu walaupun dia imamun fi sunnah, kadang dhaifun fil hadis itu ada juga. Kan ya seperti Abdullah bin Lahiyah ya kan? Nah, semula dulu memang dia sikoh terpercaya. Dalam artian apa? Dalam artian enam hafalannya kuat. Namun setelah terbakar kitab-kitabnya dalam sejarahnya gitu ya. Itu barulah dia ikhtilata. Masih bercampur hafalannya. Nah, ketika terbakar kitabnya itu diantaranya. Nah, itu dia imam al-sunnah tapi dhaiful fil hadis. Amin ya? doaiful fil hadis itu ada seperti itu. Nah, yang kita yang kita anggap yang imam sunnah tadi atau yang masalah hadisnya ini? Untuk masalah hadis, asal hadisnya bagaimana dia perawinya? Sikoh atau enggak? Kamu lihat maksudnya? Nah, walaupun sebagian mereka masih merinci yang diambil nah hukumnya ketika sebelum dia ikhtilat. Ikhtilat itu maksudnya sebelum dia hafalannya campur. Jadi Ibnu Hajar itu dikatakan thiqah dan boleh diambil hadisnya ketika waktu sebelum terbakarnya kitabnya. Ada yang kata seperti itu juga. Nah, kemudian ada yang mengatakan enggak, sebelum atau setelahnya yang dihukumi adalah yang kedua ini bukan yang pertama. Seperti itu. Yang jelas apa yang jelas dia terkenal imamun bis sunnah, dhaifun hadis. Paham ya? Nah. Kita lihat di sini barakallahu fikum ulu sifah ini. Nah, barakallahu fikum tingginya sifat Maksudnya tingginya itu menun, tingginya itu dilihat dari sifat atau keadaan rawinya itu, bukan semata-mata jumlah perawinya. Paham belum? Paham ya? Ditinjau dari apa? Sifat atau keadaan perawinya. Sikoh atau enggak itu loh. Wadhalika bi ayyakuna rijalus sanadi asbat fil hifdz wal adalah as sanadil akhar. Yang demikian itu terjadi bahwasanya para perawi sanad atau para rijal sanad tersebut asbat lebih kuat Naam fil hifdz dari sisi hafalan wal adalah dan juga dari sisi al adalah sifat al adl Sifat al adalah daripada syarat yang lainnya. Paham ya? Daripada syarat yang lainnya. Misal contohnya idza rumiyal haditsu min tariqin min tariqi. Naam ada di rijalihi salasah. Naam min tariqin ada di rijalihi salasatun. Apabila diriwayatkan sebuah hadis min tariqin dari suatu jalan ada durijalihi salah satu jumlah perawinya tiga. Perhatikan ini. Eh, jumlah perawinya tiga dalam sanad tersebut. Wa yang min tariqin akhar dan diriwayatkan hadis tersebut dari jalan yang lain. Ada durijalihi satu Nah, kemudian jalur yang lain itu juga tiga sama tiga juga. Jalur yang lain tersebut sama-sama tiga perawi juga. Lakin rijal tariqil awal ad'af minat at-tariqis tsani fil hifdz wal adalah. Namun para perawi rijal sanadnya yang kedua yang pertama itu, kami ya, yang pertama ya? Itu lebih lemah dibanding enam jalan eh, sanad hadis yang kedua dari si hafalan dan adalahnya. Apa maksudnya ini? Sama-sama perawinya berapa? Sama-sama tiga. Namun yang pertama itu lebih lemah para perawinya keadaannya daripada yang kedua. Terus bagaimana? Fala bila syak aku enam. Wasfasani bila syak aku wa a'la min tariqil awal. Maka yang kedua tanpa diragukan lagi lebih kuat dan lebih tinggi sanadnya dibanding jalan atau jalur yang pertama tadi. Apa maksudnya ya? Nah. Walau ruwiyal hadis min tariqin fihi arba'atu rijalin. dan bahkan kalau seandainya diriwayatkan sebuah hadis dari satu jalan di dalamnya ada empat perawi atau empat rijal. Wa ruwiya min tariqin akhar fihi salah satu rijal, salah satu rijalin dan diriwayatkan dan diriwayatkan juga dari jalan yang lain adanya cuma berapa? Tiga. Adanya cuma tiga. Kalau dilihat banyak yang mana? Yang pertama, yang kedua tiga. sedikit kan seharusnya yang ketiga ini lebih tinggi kan? Tapi lakin atorik awal asbat min kesannya Namun jalan yang pertama itu walaupun empat orang, walaupun empat orang perawinya itu lebih kuat hafalannya dan juga adalahnya dibanding jalan yang kedua. Fil adalah wal hifdz, paham ya? Lebih kuat hafalannya dan lebih kuat daripada adalahnya. Fal awal a'la bi'tibari halir ruwat. Maka yang pertama jelas lebih tinggi dibanding apa? Ditinjau dari keadaan para perawinya. Walaupun ditinjau dari jumlah sanatnya lebih apa? Lebih tinggi namun keadaannya yang dinilai ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Eh, yang pertama, nah pertama itu lebih tinggi ditinjau apa? Dari keadaan para perawinya walaupun yang meriwayatkan empat. Paham ya? Jarak antara Rasulullah dengan itu empat orang. Apa oh, maksudnya ya? enam, Yakni maksudnya adalah anal awal a'la ulwi sifah. Maksudnya yang pertama itu benar dia lebih tinggi tapi tinggi ditinjau dari sifatnya, keadaan rawinya itu. Wasani a'la ulul adad. Yang kedua tinggi tapi dari sisi apa? Dari sanatnya. Karena karena tinggi apa tinggi dari sisi apa? Jumlah perawinya. Karena sedikitan enam, Fa fi hadhil halah ayyuhuma nuqaddam? ayuhma nuqaddam? ayuhma nuqaddim? Maka pada keadaan seperti ini mana di antara kedua yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan mana? Paham belum? Yang antara pertama atau kedua? Yang pertama tinggi dari sisi keadaan perawinya. Yang kedua tinggi dari sisi apa? Jarak sanatnya tadi. Oh ya, jarak perawinya. Eh, jarak antara Rasulullah dan perawinya itu jaraknya dekat dan lebih sedikit. Nakul nukadim lawal. Kita katakan atau kami katakan kita mendahulukan apa? Yang pertama. bahwa ulu fi yaitu tingginya dari sisi sifat atau keadaan perawi. apa belum ini? enam Kenapa? Li'anna al-uluwa fi yu'tamadu 'alaihi fi hadis. Karena tingginya dari sisi sifat enam atau keadaan perawi itulah yang dijadikan sandaran untuk dikatakan hadis itu benar atau sahih. Jadi sandaran hadis intinya di situ kan? Perawinya kok enggak? Terpercaya enggak? Oh ya, itulah sandarannya bukan jaraknya Rasulullah dengan dengan perawinya berapa jaraknya? Tiga. lalu terus perawinya bagaimana? Perawinya, perawinya semuanya lemah. Berarti apa? Nazil. Paham belum? Nah, ini mudah sekali paham, masya Allah. Lian al-'adada qad yakunu masalan salanam, qad yakunu masalan salah satan ruwatin, wa sikot. Dikarenakan jumlah perawi terkadang tiga, sebagai contoh ya, sebagai contoh katakan tiga perawi semuanya thiqah. Fayakunul hadis sahihan, maka hadis tersebut apa sahih. Pemulung ini? Karena yang dinilai apa? Keadaan perawinya, sifat perawinya. Wa ada yakunul adadu 20 rawiyan. Enggak enggak dua puluh bahkan. Terkadang bisa jadi apa? Jumlah. Nah, barakallahu fikum. Para perawinya 20 perawi. Lakin kulluhum du'afa tapi semuanya adalah lemah, fala yakunul hadis sahih. maka hadisnya tidak dikatakan sahih. Idan jika demikian kesimpulannya kalau ulu yang kesana kismain. Ulu itu dikatakan sanatnya tinggi. Nah, barakallahu fikum itu terbagi menjadi dua. Ulul adat itu tinggi sanatnya ditinjau dari adat jumlah perawi yang meriwayatkannya bahwa maka nabihi ada rijal akal. Yaitu nah barakallahu fikum yaitu hadis yang jumlah para perawinya di dalamnya itu sedikit. Paham ya? hadis yang keadaannya apa? Jumlah para perawinya di di dalamnya itu sedikit. Itu dikatakan ulul adad. ulumu al-adad. Yang kedua ulul sifah, wa huwa makana halur rijali fihi aqwa wa a'la min jihatil hifdz wal adalah. Yaitu hadis yang keadaan para perawinya di dalamnya itu lebih kuat dan lebih tinggi ditinjau dari sisi hafalan dan adalahnya. Paham belum ini? Nah, seperti itu. Wal mu'allif rahmatullah alaih lam yatakallam an ulwi sifah wa innama takallama an ulwi adat. Dan mu'allif di sini kalau antum perhatikan, kalau kita perhatikan, itu beliau tidak berbicara masalah tingginya sifat keadaan rawi itu enggak, tapi yang beliau bicarakan apa? Tentang tingginya adat. Apa itu? Wa kullu maqallat rijaluhu ala wa didduhu dzakal dzakal qad nazala. Berarti yang beliau bicarakan apa? Ulumu al-adat, ya enggak? Semakin sedikit rijalnya, perawinya, yang menyampaikan hadis, maksudnya jarak antara Rasulullah dengan Nah barakallahu yang menyampaikan hadis semakin sedikit maka itu sanatnya tinggi. Dan lawannya yaitu yang semakin banyak jarak antara Rasulullah dengan para perawi tersebut yang meriwayatkan itu banyak itu jaraknya maka itu dikatakan apa? Ya, nazil. Paham ya? Jadi khulasahnya barakallahu fikum sebuah hadis dikatakan sanatnya tinggi. Nam atau sanatnya nah barakallahu kuat dan tinggi itu tadi dengan ini tinjau dari apa yang paling inti tadi adalah ulwu as-sifat. Paham ya? Tingginya sifat atau keadaan perawi tersebut. Paham ya? Adapun semata-mata banyaknya atau semata-mata dekatnya nah jarak antara Rasulullah dengan dengan barakallah dengan para perawi tersebut atau sedikitnya nah barakallah perawi yang nah barakallah fikum membawa hadis tersebut untuk sampai kepada Rasulullah maka itu belum dikatakan sebagai ukuran karena terkadang misalkan jarak antara Rasulullah dengan para perawi tersebut jaraknya dekat misalkan dua atau tiga saja misalkan